rahimahullahu taala. <clears throat> Kita pada pertemuan yang lalu <clears throat> sampai pada pembahasan tentang terminologi as-salaf. As-salaf kata beliau di dalam buku beliau adalah man tuqaddimuka min abaika wa dawi qurbatika الذين هم hum fawqaka fis sinni wal adalah kata beliau orang-orang yang mendahuluimu dari ayahmu dari ayah-ayahmu ataupun kerabat-kerabatmu yang mereka itu adalah di atasmu dari umur ataupun keutamaannya bentuk tunggalnya adalah salifun. as berarti bentuk jamak wahiduhum salif. Dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tufail Al-Ghanawi ya, di dalam ketika menceritakan tentang kaumnya ya, madau salafan qasdus sabili alaihimu wa sarful manaya birrijali taqallabu. Artinya adalah kami meninggal dunia sebagaimana mereka juga meninggal dunia. Fanakunu salafan, maka kami akan menjadi orang pendahulu bagi orang-orang setelah kami. Kamaka kanu lana sebagaimana mereka adalah pendahulu ya yang mendahului kami. Itu adalah terminologi salaf ya. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala ya menyatakan wa Anil Hasan Al Basri annahu kana yaqulu fi salatil janazah ala sabi beliau pernah mengucapkan doa tatkala solat, ya untuk jenazah jenazah tersebut adalah seorang bayi ya beliau pernah berdoa Allahumma ja'alhu lana salafan ya Allah jadikanlah ya dia untuk kami adalah pendahulu kami meskipun dia ya anak kecil ini adalah ya umurnya mungkin masih apa di bawah kita, tapi karena dia mendahului kita, maka di sini layak disebut dengan salaf karena dia telah mendahului kita di dalam umurnya, yaitu di dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya para jamaah, para pendahulu kita yang soleh ya, orang-orang ya generasi awal dari generasi ya kenabian ya murid-murid dari Nabi Muhammad SAW, berikut juga dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in dikatakan mereka adalah as-salafus saleh walihada summiya sadrul awal karenanya ya para eh, para generasi terdahulu kita yang mendahulu kita terdahulu disebut dengan as-salafus saleh Kemudian beliau mengatakan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wattabi'una lahum bi'ihsan hum salaful ummah. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, mereka ya, para tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah salaful ummah. Mereka adalah umat yang terdahulu wa kullun man yad'u ila mithli ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wa tabi'una lahum bi ihsan fa huwa ala nahji salafis saleh maka siapa saja semua orang yang menyeru ya kepada apa yang seperti yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diseru oleh para sahabat beliau seperti yang diseru oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, maka orang-orang tersebut berada di atas manhaj salafus soleh, di atas jalannya salafus soleh. Wajibu ala jami'il muslimin ayat al kitab al-karim. Maka karena itulah wajib atas seluruh kaum muslimin untuk mengikuti kitab Allah al-karim, kitab Allah yang mulia, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim wasunnah al-mutahhara birruju ila fahmi salafis salih ridwanullah alaihim. Karena itulah wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikuti ya kitab Allah, untuk mengikuti ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi dalam sunnah-sunnah beliau yang suci dengan mengembalikannya kepada pemahaman as-salafus saleh, kepada pemahaman orang-orang pendahulu kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi para sahabat beliau dan para tabi'in ya radhiyallahu taala anhum ajmain fa innahum ahaqqu bil ittiba karena mereka adalah manusia-manusia yang paling layak yang paling berhak untuk di diikuti li'annahum kanu shadiqina fi imanihim karena mereka adalah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Aqwiya fi aqidatihim, mereka adalah orang-orang yang kuat ya orang-orang yang terkuat di dalam akidahnya mukhlisina fi ibadatihim dan orang-orang yang paling ikhlas di dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya wajib dalam hal ini para jemaah suatu kewajiban kita tidak bisa mencukupkan diri untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah saja tidak bisa mencukupkan diri untuk kami mengikuti Al-Quran dan kitab dan Sunnah tidak tapi perlu dalam hal ini kita apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman yang dipahami oleh para salafus soleh. Oleh para pendahulu-pendahulu kita dari Rasulullah SAW, ya, pemimpin umat ini, kemudian para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka, ya, para tabiin yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Fasalafus soleh imamuhum Rasulullah sallallahu Muhammad sallallahu maka salafus saleh di sini pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi amarana Allah taala bittibaihi fi kitabih. Ya, imam pemimpin kaum salafus saleh itu adalah Rasulullah SAW yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti beliau. Di dalam kitab Allah dijelaskan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu dan apa saja yang datang kepada kalian dari rasul maka ambillah ia dan apa saja yang dilarang kepada kalian darinya dari rasul maka tinggalkanlah surat al-hasyr ayat 7 wa huwal uswatul hasanah wal qudwatus shalihah beliau adalah uswah hasanah teladan kita teladan baik baik kita karenanya kalau kita mengatakan salafus soleh, siapa salafus soleh adalah pemimpinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salafus soleh adalah orang-orang yang apa yang diajari oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang konsisten mengikuti mereka. Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau siapa? Generasi berikutnya. Yaitu para tabi'in. Orang-orang yang mengikuti Rasul SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim mereka itulah salafus saleh. Pemimpinnya adalah Rasulullah SAW dan hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti bersama karena beliau adalah al-qudwatul hasanah. Beliau adalah ya teladan, contoh yang terbaik bagi bagi kita. Allah juga berfirman di dalam ayatnya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Az-Zab ayat 21. Sungguh telah terdapat dalam diri dalam diri seorang rasul bagi kalian uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat dan orang yang berpikir kepada Allah dengan banyak. Surah al ayat 21 minas sama. Beliau adalah manusia yang berbicara langsung kepada kita dengan wahyu, yaitu wahyu yang turun dari langit, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan disampaikan kepada kepada kita. Kemudian para jamaah Allah juga berfirman ya tentang hal ini di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Allah berfirman, wa ma 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan beliau dan rasul tidaklah mengucapkan tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya kecuali itu hanyalah wahyu dan diwah yang diwahyukan kepada beliau di sini jelas para jamaah ya, ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok ya manusia yang kita diperintahkan untuk mengikutinya ini yang pertama Sosok yang kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai teladan yang baik bagi kita. Sosok di mana beliau adalah manusia yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya kecuali apa yang diucapkannya itu adalah wahyu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya tiga hal ini sudah cukup bagi kita untuk menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai salafun saleh yaitu orang pendahulu kita, manusia yang mendahului kita yang layak untuk kita mengikutinya, ya dalam sepanjang sejarah dalam sepanjang zaman atau waktu ya tidak terkikis dengan waktu apapun kita tetap akan apa akan mengikuti beliau sampai hari hari kiamat Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan dalam bukunya ini wa amarna ta'ala an nuhakkimahu fi kulli sya'nin min syu'uni hayatina. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum beliau di dalam setiap permasalahan di, di dalam setiap problematika problematika kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan <clears throat> maka demi Rabbmu, demi Rabbmu kalian tidaklah beriman sampai kalian berhukum dengannya eh, sampai kalian menjadikan engkau wahai Rasul ya sebagai pemutus ya dari permasalahan-permasalahan yang yang berkisah di antara mereka. Kemudian mereka tidaklah mendapatkan keberatan sedikit pun di dalam hati mereka untuk menerima apa yang engkau putuskan wa yusallimu taslima dan mereka menerima, menerima sepenuh hati. Surah An-Nisa ayat 65. Di sini menunjukkan para jamaah bahwa kita diperintahkan untuk apa? Menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Pemutus perkara dalam kehidupan dunia kita apapun ya perkara-perkara yang melingkupi di dalam dunia kita maka hendaknya kita kembalikan keputusan ini kepada keputusan yang diputuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah bahwa mereka tidaklah beriman fala warabbika la yu'minun ya dan demi Tuhanmu ya mereka tidaklah beriman mereka tidaklah beriman Kenapa mereka tidak beriman? Sampai mereka menjadikan kamu wahai Rasul ya pemutus perkara di antara apa yang terjadi di antara mereka. Ini merupakan satu kewajiban karena ancamannya adalah tidak beriman. Ketika kita menolak ya keputusan yang diputuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menerimanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengancam di sini dengan tidak adanya iman di dalam diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mentahdir, memperingatkan kepada kita untuk tidak apa? Untuk tidak menyelisihi beliau. Di dalam apa? Di dalam keputusan beliau, di dalam perintah beliau, di dalam apa yang dilarang oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih dari perintahnya, dari keputusannya, dari apa yang diperintahkan olehnya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. fitnah, apa akan tertimpa satu fitnah, akan tertimpa satu fitnah au yusibahum adabun alim atau akan tertimpa adab yang pedih. Fitnah di sini berarti adalah fitnah kekufuran, ya, fitnah kefasikan, dan ini berlaku di dunia. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan tertimpa kepadanya fitnah kekufuran ketika dia di dunia dan akan tertimpa kepadanya adab yang pedih ketika dia di akhirat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ya para jamaah jelas dalam paparan-paparan ini ya ketika kita mengetahui bahwasanya Rasul SAW Alaihi Wasallam adalah dia adalah pemimpin kita, dia adalah marjuuna, adalah semua hal yang kita rujukan kepada beliau SAW Alaihi Wasallam dan beliau adalah imamuna, ya pemimpin dari kalangan salafus soleh. Maka jelas dalam hal ini wa marjius salafis soleh imdat tanazu maka ya tempat kembali ya salafus soleh ketika ada perselisihan di dalamnya adalah kitab Allah azza wajal wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam maka ya <clears throat> marjinya tempat kembalinya kaum salafus soleh ketika mereka berselisih adalah dua pusaka ini yaitu kitab Allah Al-Qur'an ya Al-Qur'anul Al Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengembalikan seluruh urusan tatkala kita berselisih di dalamnya kepada dua hal ini. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Dan jika kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikan hal itu perselisihan tersebut kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah di sini adalah kembalikan kepada kitabnya, kepada Al-Qur'anul Karim, kepada Rasul di sini artinya kita kembalikan kepada sunnah beliau. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dari khairun wa ahsanu ta'wila. Dan itulah sebaik-baik yang kalian lakukan wa ahsanu ta'wila dan sebaik-baik tempat pengembalian. Surat An-Nisa ayat 59. <clears throat> Maka kemudian Syekh Abdul Qadir menyatakan dalam bukunya ini wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun ar-rabbih wa mubayyinun li kitabih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh, orang yang menyampaikan dari Rabbnya. Ya, manusia yang menyampaikan dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala wa mubayyinun likitabihi dan sebagai penjelas dari apa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu penjelas dalam eh, dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44 wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kami telah menurunkan kepadamu az-zikra Azikro di sini adalah Al-Quran, ya. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir, sebaik-baik apa yang kita apa kita baca, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaika dzikra dan kami turunkan kepada kan, kepadamu wahai Muhammad azikro yaitu Al-Qur'an litubayyana linnas agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia tentang Al-Qur'an wa manuzila apa yang telah diturunkan kepada mereka yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bertugas untuk apa? Untuk memberikan penjelasan dari kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para jamaah Rasulullah SAW kemudian bersabda dalam hadisnya, "Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau yang terkenal yaitu hadis Alibat Ibnu Sa Ibnu Sariyah ya. Ini hadis seringkali kita dengar. Hadis iftirakul ummah, hadis kewajiban bagi kita untuk merujuk kepada sunnah beliau, untuk kembali kepada sunnah beliau dan sunnah para sahabat beliau Rasulullah SAW bersabda, Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Alaikum bisunnati hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum bisunnati hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di dan berpegang teguh pula dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin yaitu para sahabat-sahabatku yang telah diberi hidayah. Adu alaiha bin nawajid gigitlah sunnah ini rat-rat dengan geraham kalian. Jangan sampai lepas. Gigitlah erat-erat. Di sini sebuah kinaya. Satu satu kata ya, satu kata sindiran atau kinaya yang berarti bahwa agar kita berpegang dengan dua sunnah ini erat-erat. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita memutuskan dengan sunnah ini. Jangan sampai lepas sunnah ini begitu saja. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengumpamakan adu alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Kalau sudah digigit dengan geraham, Berarti di sini ya sulit untuk melepaskannya para jemaah. Sulit untuk melepaskannya. Ini kinaya menunjukkan bahwa agar kita apa? diperintahkan untuk memegang teguh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah para sahabat beliau erat-erat, jangan sampai terlepas dari dari kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita akan bahaya bid'ah, akan bahaya perkara-perkara yang baru yang muncul setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah dari kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Nabi SAW mengatakan wa inna kulla bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah, setiap yang bid'ah, berarti seluruh bid'ah itu adalah kesesatan. Tidak ada kemudian kita mengatakan ada bid'ah di sana, bid'ah hasanah. Ada bid'ah yang baik. Tidak ada para jemaah. Karena Nabi SAW mengatakan sendiri dalam hal ini, wa kulla bid'atin dolala. Setiap yang bid'ah, seluruhnya yang bid'ah itu adalah kesesatan. Karena bid'ah itu dikatakan bid'ah, karena dia muncul setelah zaman Nabi SAW dan dianggap sebagai ibadah oleh oleh masyarakat Allah, oleh kaum muslimin. Maka itulah perbuatan bid'ah yang patut kita jauhi. Nabi SAW memperingatkan kita untuk menjauhi bid'ah. Ini memperingatkan Nabi SAW. Apakah di zaman Nabi ada bid'ah? Tidak ada. Tidak ada zaman Nabi SAW bid'ah. Tapi Nabi SAW sudah memperingatkan. Ya, ketika beliau masih hidup, beliau memperingatkan. Kenapa? Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika beliau wafat, ketika beliau di diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan muncul perbuatan-perbuatan baru yang dinisbahkan oleh umat ini kepada agama. Sehingga inilah para jamaah yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW untuk kita menghindari bersama. Karena sesungguhnya perkara yang baru bid'ah tersebut adalah kesesatan. <clears throat> Nah, wa abdul salaf ba'da Rasulillah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imamuna yaitu pemimpin kita, pemimpin kaum salafus saleh karena kepada beliau wahyu ini turun dan kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, kita diperintahkan untuk taat kepada apa yang dititahkan oleh beliau, bahkan kita diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara yang di, tidak diajarkan oleh beliau, maka setelah beliau, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam bukunya ini wa afdalus salaf ya, semulia-mulia atau sebaik-baik salaf setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi dia? Siapa lagi mereka? Adalah as-sahabatul ladina akhadu dinahum an Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam bisidqin wa ikhlasin. Ya, maka kaum salaf yang paling afdol setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para sahabat beliau. Mereka adalah manusia-manusia yang mengambil agama ini, mengambil agama Islam ini dari Rasulullah SAW langsung, dari Rasulullah SAW langsung dengan jujur dan dengan ikhlas. Kama wasafamullahu taala fi kitabihi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka yaitu para sahabat Rasulullah SAW. di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 23, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi." Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun di antara kaum mukminin ada pemuda-pemuda, ada manusia-manusia, mereka itu adalah para sahabat. Sadaku ma'ahadullah alaihi mereka adalah orang-orang yang percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan atas mereka yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faminhum man nahbahu. Ada di antara mereka yang telah meninggal dunia. Wa minhum man yantazir. Ada di antara mereka yang menunggu masanya. Menunggu masanya mereka meninggal dunia. Wa ma baddalu tabadila. Dan tidaklah mereka ya merubah di dalam agama ini dengan perubahan-perubahan. Karena ya mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa di sini? Sodaku ma'ahadullah alaihi. Mereka adalah orang-orang jujur terhadap janji-janji Allah yang telah dijanjikan atas mereka. Mereka tidaklah merubah agama ini. Mereka menyampaikan agama ini, mereka mengambil agama ini dari Rasulullah SAW dan menyampaikan agama ini sesuai dengan apa yang disampaikan kepada beliau kepada kepada Rasulullah SAW eh, kepada mereka sebagaimana mereka mengambil agama ini dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Wahumul ladina aminu bi amalil bir. Mereka adalah manusia-manusia yang melaksanakan ya perkara-perkara kebajikan. Mereka-mereka orang-orang yang melaksanakan kebajikan-kebajikan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 walakinnal birra man amana billah ya laisal birra ya ini ayat yang pertama disebutkan oleh Allah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyiqi wal maghrib bukanlah satu kebajikan ya orang yang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat ya walakinnal birra man amana billah akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumal akhir dan orang yang beriman kepada hari akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin orang yang beriman kepada malaikat kitab dan para nabi wa atal mala ala hubbihi dawil qurba dan orang yang memberikan hartanya kepada harta yang dicintainya kepada dawil kurba, kepada kerabat-kerabat mereka. Wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa sabil dan ibnu sabil, orang-orang yang melakukan apa? Perjalanan jauh ataupun orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasailin dan orang yang memberikan harta mereka kepada orang yang meminta-minta. Wafir riqab dan orang yang membebaskan hamba sahaya. Wa aqamas shalah dan orang yang menegakkan solat, wa ataz zakah dan membayar zakat, wal mufu nabi ahdihim idza ahadu dan orang-orang yang selalu menepati janjinya jika dia berjanji. Wasabirina nafil ba'sa'i iwa dharrai iwa hinal bas dan orang-orang yang sabar di dalam kesulitan-kesulitan di dalam kegundahan-kegundahan ataupun kesempitan-kesempitan wahinal bas dan di dalam kegundahannya. Ulaikal ladzina sadaku Mereka itulah adalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ayat ini para jamaah ya, Syekh Abdul Qadir mengatakan wa hadhil ayah ya ayatu tadayyun as-sadiq alladhi ittasafa as-sahabatu bihi radhiyallahu anhum. Ayat ini merupakan ayat yang berkisar terhadap apa yang seharusnya bagi seorang yang beragama untuk melakukannya. Orang-orang yang jujur dalam agamanya melakukannya. Ayat ini merupakan sifat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang layak untuk disifati di dalam ayat ini. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi. Mereka juga berbuat kebajikan sebagaimana yang disebutkan ayat ini karena kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kitabullah taala dusturuhu wa nizamuhum. Maka kitab Allah Azza wa Jalla, kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai undang-undangnya dan sebagai peraturan peraturannya, peraturan para sahabat. Tsumma sunnah ba'dahu. Kemudian mereka juga mengambil sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Nidomnya, sebagai peraturannya dan sebagai undang-undangnya wahia abarruka al-ulum wa afdaluha wa aktsaruha naf'an fid dini wad dunya ba'da kitabillahi azza wa jalla dan as-sunnah ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diambil oleh mereka sebagai sumber ilmu mereka itu adalah orang-orang yang paling afdol orang-orang yang paling banyak bermanfaat ya, yang paling banyak memberikan manfaat di dalam agama ini dan di dalam dunia ini setelah kitab Allah Azza wa Jalla dan setelah Nabi eh, dan setelah sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang unggulan mereka itu adalah meskipun mereka adalah manusia biasa sama dengan kita Rasul juga manusia biasa namun mereka adalah orang-orang unggulan mereka adalah orang-orang yang afdol dari kita dalam segala hal baik itu dalam segala, dari sisi ilmu dari sisi adab ya dari sisi bermacam-macam sisi mereka adalah orang-orang yang paling utama mereka mengambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengambil Al-Quranul Karim karena mereka memandang bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan manfaat kepada mereka, ya banyak memberikan manfaat kepada mereka dalam urusan agama mereka, dalam dalam urusan urusan dunia mereka setelah kitab Allah Azza wa Jalla. Fahiyya karyat wal basatin tajid fiha kulla khairin wa birrin. Mereka menganggap ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai kebun, ya, sebagai taman-taman ataupun kebun. Tajid fiha kulla khairin wa birrin, di mana engkau akan menemukan seluruh kebajikan, seluruh amalan-amalan baik di dalamnya. Tumma ba'da sunnah ma ajma alaihi saful ummah wa aimmatuha. Kemudian setelah sunnah ya, setelah sunnah maka apa yang disepakati oleh mereka kaum salaful ummah yaitu para sahabat Nabi SAW dan imam-imam mereka itulah yang menjadi rujukan utama kita. Jadi di sini jelas para jamaah rujukan kita adalah di dalam agama yaitu Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi SAW juga dari apa yang dipahami oleh mereka apa yang disepakati oleh mereka. Karenanya para jamaah kita tidak boleh kemudian hanya mencukupkan diri untuk mengambil ya segala sesuatunya dari Al-Quran, dari Sunnah saja. Tidak. Karena dari mana kita mengetahui rujukan agama ini dari Al-Quran dan Sunnah? Dari mana kita memahami Al-Quran dan Sunnah? Jika tidak kita mengambil ilmu dari mereka. Dari para sahabat Nabi saw. Karena kita tidak bisa lepas dari mereka. Di dalam menafsirkan Al-Quran pun yang berisi tentang norma-norma kehidupan, yang berisi tentang akidah, tentang agama kita, bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersikap kepada Rasulullah Wasallam itu pun melalui apa? Melalui penafsiran mereka. Begitu juga ketika kita mengambil sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita ingin memahami sunnah Nabi SAW, kita tidaklah bisa memahami sunnah Nabi SAW secara utuh dan kita bisa mengamalkan sunnah ini tanpa kita ya mengabaikan tanpa kita merujuk kepada pemahaman yang dimahami oleh oleh mereka oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan wahyu turun. Mereka yang paling paham terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Mereka juga adalah manusia yang paling paham terhadap sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi SAW disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Sunnah Nabi SAW disampaikan ya oleh Nabi SAW kepada kepada mereka. Karenanya mereka paling paham dalam hal ini da, sunda, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun ucapan Nabi, apapun tindakan Nabi, baik itu tindakan yang dilakukan oleh Nabi, kemudian ditakrir oleh Nabi, apapun tindakan mereka, kemudian ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memahaminya. Karena itulah kita mengambil agama dari dari mereka setelah kita merujuk agama ini dari sumber aslinya yaitu dari kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk salaful ummah, salafus soleh adalah Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan wasalafus saleh aidan dan termasuk salafus saleh juga adalah al-qurun al-khairah al-khairah al-mufaddala allati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Kemudian yang termasuk salafus saleh juga adalah Kurun al khairah yaitu generasi-generasi terbaik. Generasi-generasi yang utama yang di mana dalam hal ini Rasulullah SAW sempat bersabda di dalam hadisnya khairun nasi korni sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Tsummal ladina kemudian setelah mereka Tsummaladzina yalunahum kemudian setelah mereka. Generasi generasi pertama disebutkan dalam hadis ini adalah korni kata Nabi SAW. Yaitu generasiku. Generasi Rasulullah beserta para sahabat. Tsummaladzina yalunahum. Setelah itu mereka. Setelah para sahabat. Yaitu para tabi'in. Tsummaladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka. Setelah tabi'in. Yaitu para tabi'ut tabi'in. Wakal kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Thumma yakunu ba'dahum kaumun, yashhaduna wa yustashhadun wa yakhununa wa yu'tamanun wa yanziruna yufun wa yadhhab fihim as-saman." Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setelah itu, setelah generasi-generasi umat ini, yakunu ba'dahum ya akan datang generasi kaumun yashadun mereka itu adalah kaumun yang kaum yang menyaksikan wala yastashhadun tapi mereka tidak mau apa tidak bisa dibuat apa dibuat contoh artinya setelah generasi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini kemudian timbul generasi yang luar biasa para jemaah generasi yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan perbedaan, -perbedaan tidak bisa kita jadikan contoh contoh karena yang disebutkan oleh Nabi SAW wa yakhununa wa ada generasi yang sering berkhianat dan tidak bisa dipercaya wa yunziruna wa yufun generasi yang selalu diberi peringatan tapi tidak mau apa mengambil peringatan tersebut wayat harfihi mustaman di mana generasi ini adalah generasi-generasi yang banyak sekali apa banyak sekali eh, apa eh, kebodohan-kebodohan di dalamnya dan banyak sekali ya gerasi di sini adalah ke kebohongan ke kebohongan. Karena ya di sini para jamaah Nabi SAW menyatakan tiga generasi ini adalah generasi yang mufaddalah, generasi yang unggul, generasi yang yang patut untuk kita ikuti. Khairun nasi korni tumaladhi yalunahum yalunahum sumaladhi yalunahum. Tiga generasi saja disebutkan oleh Nabi saw Apakah kemudian ya setelah itu ada orang-orang yang mengikuti mereka? Nah, di sini ada pembahasan baru para jamaah. Meskipun Nabi SAW menyebutkan setelah dari tiga generasi ini tidak ada generasi yang apa? Yang bisa dipercaya. Generasi yang selalu banyak kebohongannya dan sebagainya. Tapi ada segelintir orang-orang yang ingin mengikuti generasi-generasi sebelumnya. 6. <clears throat> Nah, Kemudian Syekh Abdul Qadir ya, Al-Arnaud mengatakan dalam pembahasan selanjutnya, fa usuluddin allazi allati istamsaka biha ula'il al-madaw min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa salafis salihin wa da'un nas ilaiha hiya annahum yu'minuna bil kitabi wa sunnati ijmalan wa tafsilan. Maka kemudian si Abdul Qadir Al-Nawud setelah membahas, setelah mengkaji dan memberikan penjelasan kepada kita tentang siapakah salafus soleh, ya, siapakah mereka yang salah, yang dikatakan salafus soleh dan kita kembali agama kita kepada mereka, maka kemudian beliau menyatakan di dalam bukunya ini usuluddin, dasar-dasar agama yang patut untuk kita jadikan pijakan di dalam hal ini. Beliau mengatakan wa usuluddin allati istamsaka biha Ula, ya dan dasar-dasar agama yang dipegang teguh oleh mereka orang-orang pendahulu kita dari a'immatuddin dari pemuka-pemuka agama wa ulama il muslimin dan ulama-ulama kaum muslimin sebelumnya wasalafis salihin dan orang-orang salaf soleh ya di zaman zaman tiga zaman yang disebut oleh Nabi SAW tersebut wa da'auna ilaiha dan mereka mengajak manusia kepadanya apa usul usuluddin yang mereka manusia itu diajak kepada kepadanya adalah annahum yu'minuna bil kitabi was sunnati ijmalan wa tafsilan bahwasanya mereka mengimani kitab dan sunnah secara ijmal secara global dan secara ter terperinci wa tafsilan wa yashhaduna lillahi azza wa jalla bil wahdaniyah dan mereka menyaksikan atau bersaksi akan keesaan, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wali Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil, bin nubuwati wa risalah dan mereka menyaksikan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu dan mereka mengetahui Rob mereka dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui wahyunya dan melalui kitab yang diturunkan olehnya. Au biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau yang disaksikan yang disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang disaksikan dan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sifat Allah Subhanahu wa taala ala ma waradat bihil akhbar as-sahiha ya dari kabar-kabar ataupun dari hadis-hadis yang datang kepada kita yaitu hadis-hadis yang sahih wa naqalahu anhul udul wasiqat yang dinukil ya yang dinukil oleh orang-orang yang terpercaya orang-orang yang adil wa azza wa jalla ma asbatahu li nafsihi fi Mereka adalah orang-orang yang menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya. Artinya mereka adalah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah mereka menetapkan dari diri mereka sendiri tidak mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sendiri yang menetapkan sifatnya tersebut di dalam kitabnya yaitu melalui penjelasan di dalam kitab kitabnya wa ala lisani rasulihi dan si, mereka menetapkan sifat-sifat Allah dan sebagaimana yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam min ghairi tashbihin li makhlukatihi tanpa ya tanpa ditashbih tanpa diserupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dengan sifat makhluknya wala takyif dan tanpa menggambarkan ya memperkirakan sifat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'til dan tanpa meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wala tahrifin dan tidaklah tanpa apa? Tidaklah ya me menyelewengkan makna sifat Allah Subhanahu wa taala pada makna yang hakiki, makna yang utama yang telah dijelaskan oleh Allah sendiri di dalam kitabnya ataupun dijelaskan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Wala tabdil dan tidak juga mereka mengganti sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang lain. Juga mereka tidak apa menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa di dalam masalah sifat ini para jamaah ya disebutkan di dalam hal ini termasuk usuluddin karena inilah kebanyakan kaum muslimin ya yang menyeleweng di dalam ya di dalam akidah ini. Kebanyakan dari mereka-mereka yang ya munharif artinya menyeleweng dari manhaj atau usul sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah asma wa wasifat di mana mereka berani mensifati Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak seperti yang disifati oleh Nabi SAW.